Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Pada para pendengar di seluruh penjuru tanah air juga di pelosok dunia yang menyimak acara ini Alhamdulillah Saya berterima kasih bagi seluruh operator yang pada pagi ini sudah bergegas datang ke studio. Kita tahu bahwa acara seperti ini maaf terima kasih ibu yang baik iya maaf para pendengar yang budiman iya saya bersyukur kepada yang mengarahkan cukup dengan tangan Ya, silakan duduk. Biru. Terima kasih. Di dalam teori, jikalau ada hal yang terdengar lain, otak kita lebih suka mendengar hal yang lain. Sedang duduk begini, handphone bunyi, krit, semua dengar handphone. Sedang duduk begini, kucing loncat semua, lihat kucing. Sedang begini, sedang khusus seperti tadi malam sedang sedih-sedihnya muhasabah ya mungkin ujian dia kelamaan duduk ada yang buang angin tapi saya harus tenang pura-pura tidak mendengar tapi itu cukup untuk mengalihkan perhatian semua oleh karena itulah kita usahakan kalau sedang belajar seminimal mungkin perhatian kita tercuri oleh hal-hal yang tidak diperlukan. Baik saudara-saudaraku, khususnya para santri siap guna yang sekarang hadir saat ini, kemarin dilatih untuk bisa mandiri berjualan. Mengapa harus berjualan padahal orang tua mampu, padahal uang ada. Sebetulnya berjualan kita bukan semata-mata untuk mencari uang terlalu rendah jikalau kita bekerja untuk mencari uang. Mohon dicamkan ini pelajaran untuk santri khususnya dan yang lain yang belum mendapatkan ilmu. Bagi kita bekerja itu yang pertama adalah sebagai ibadah. Karena nanti yang dibawa mati bukan uang tetapi amal soleh kita. Makanya bekerja bagi kita itu amal soleh caranya bagaimana niatnya harus benar cara niatnya harus lurus caranya harus benar maka jangan tergiur bagi kita untuk uh, mencari uang dengan harta yang tidak halal untuk apa untuk apa garong saja penjahat diberi uang oleh Allah masa jujur tidak diberi Daniel aja kerjanya berendam segitu besarnya Masa kita tidak diberi Ikan paus lihat sebesar itu Masa kita tidak diberi Maka jangan pernah Bukan jangan berbuat licik Jangan pernah terpikir untuk berbuat licik Tenang saja Kita urusannya dengan Allah Tolong pastikan jangan sampai kesibukan bekerja kita menciderai amal-amal soleh kita. Yang kedua, bekerja bagi kita adalah membangun citra nama baik. Apalah artinya uang dapat nama kita hancur. Memang pasti akan ada yang tidak suka kepada kita, sudah pasti ada itu. Seksi, dengki, seksi, iri, seksi mencaci, seksi memaki, nggak apa-apa. Bukan itu yang jadi urusan kita. Yang jadi urusan kita apakah kita merusak nama baik kita dengan perilaku buruk? Apalah artinya kita punya banyak hal, tapi tidak punya satu hal, nama baik. Sekarang kalau disebut sebuah nama Apa yang terbayang di benak saudara Fir'aun Apa yang terpikir Maaf Acungkan tangan Ya Sombong Fir'aun Acungkan tangan Wah santri kalau nggak ngacung Ngacung terus selama lamanya ini Zolim Hanya dengan disebut sebuah nama ya dek serakah Ya kan neraka sekarang Ali bin Abi Talib apa yang terpikir ya pemberani mulia bijaksana putra dari Abu Bakar ya nggak apa-apa ya saya harus menghargai maksudnya kan putra Ali bin Abi Talib eh, putra Abi Talib maksudnya kan Iya kan? Ya hanya selisih kata-kata itu ya. Apa-apa. Kita harus bijaksana dalam memperbaiki itu. Maksudnya kan putranya Abu Talib ya. Iya. <laughs> Abu Bakar itu keteletot ya. <laughs> Baik, ada lagi? Oh, udah, jangan hawa. Udah nggak cukup belum? Belum. Oh, yang ya, sebelahnya ya silakan tangguh ada lagi ma akwat berilmu terus gagah menantu rasul ini udah mau pengen nikah ada lagi ya Siti Fatimah cung ya wah kuat ngacung ya putri rasul terus soleha Jok, Cantik. Ada lagi? Lembut. Berani? Iya, iya, iya. Memang berani. Iya deh. Sabar. Dermawan. Akhwat acungkan tangan. Masa lebih banyak laki-laki yang mengacungkan tangan? Bersahaja. Wanita pejuang. Di atas tidak ada yang ngacung? Ya. Cerdas biasa Sekarang A Asep Jadi kita tuh harus berjuang sekuat tenaga Menjaga citra ini bukan bukan supaya dipuji orang, beda. Menjaga citra adalah kewajiban kita sebagai seorang Islam harus punya nama baik. Jadi bukan urusan kita untuk dipuji Tetapi kita harus menjadi manusia terpuji Kita membangun citra bukan untuk dipuji Tapi untuk jadi manusia terpuji Apalah artinya Kita punya dunia nggak punya nama baik Tiga Satu apa tadi? Bekerja adalah amal soleh Jadi ibadah kita dua Membangun citra Ini SSG kalau nanti nggak hafal ini ujiannya nggak lulus ini ya Nanti kan pembagian kaos Sudah tahu sendiri kan Kaos nanti harus diperjuangkan ya Gak mudah itu dapat kaos tuh Gratis tidak ini Coba acungkan tangan yang ingin dibagi kaos gratis Bagus ya guys ya Saya tahu hatinya sih ingin <laughs> Aduh Tapi tidak bolehlah latihan harga diri ya Berjuang Nah nanti pas mau dapat kaos ditanya Apa Konsep bekerja Nanti nggak hafal repot Makanya terus diingat-ingat Tiga, bekerja adalah meningkatkan kualitas diri. Jadi yang mahal dalam kesibukan bekerja kita adalah peningkatan kualitas diri kita. Untuk apa uang meningkat tapi kitanya enggak makin enggak berkualitas? Untuk apa jabatan meningkat kitanya enggak berkualitas? Untuk apa rumah berharga, mobil berharga, E, perhiasan berharga tapi diri kita tidak punya harga. Makanya bekerja itu keuntungannya mankana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Jadi yang disebut untung dalam bekerja adalah ketika pribadi kita berubah menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih bermutu. Itu untung. Uang mah gitu-gitu aja, besok lusa juga habis. Tapi kalau diri kita semakin berkualitas, kita akan semakin terjamin oleh Allah. Nah, satu, jadi amal soleh. Dua, membangun citra. Tiga, meningkatkan kualitas. Maka dalam bekerja itu selalu harus menjadi ilmu baru pengalaman baru, wawasan baru sehingga kekayaan kita tidak terletak pada topeng tapi pada isi kalau kekayaan kita pada diri kita susah digarongnya suatu saat Imam Ghazali saya dapat cerita ini maaf kalau ada yang kurang sependapat sedang dalam perjalanan digarong buku-bukunya diambil oleh garong Kata Imam Ghazali loh Saudara boleh ambil apa saja Asal jangan ambil buku-buku ini Memang kenapa? Karena ini buku berisi ilmu penting Kata Garong Pak Kalau ilmu mah bukan di buku Di sini nih Ini ada ada ilmunya nih dari Garong tuh. Suatu saat mobil terkunci susah itu hampir setengah hari membuka nggak bisa tiba-tiba datang seseorang ada yang bisa saya bantu ah ini pak kuncinya tertinggal di mobil oh itu begini oh, keluar eh kebuka menit dua menit gampang sekali nah, tapi sekarang sudah tobat ah karena gitu jadi apa yang susah menurut kita bukan berarti susah persoalannya, tapi ilmunya nggak ada. Yang keempat, satu apa bekerja adalah amal, amal ibadah lah tulisnya ya amal ibadah supaya nyambung salah sini walaupun nyaris sama itu artinya. Yang kedua Membangun citra yang ketiga Meningkatkan kualitas diri Ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru Yang keempat Bekerja itu untuk membangun silaturahmi Jadi yang paling penting di dalam bisnis adalah membuat network Jaringan silaturahmi nggak apa-apa kita nggak dapat uang Tapi dapat cinta dan kasih sayang Coba kita dagang Kita tidak dapat uang tapi dia tertarik kepada kita Kemudian berkenan menjadi istri kita <laughs> Aduh Terlalu jauh ha? Ah. Mana ada Eh tidak tertutup kemungkinan ya Misalkan kita berjualan Lalu Pak maaf Ini siapa dek Saya Santi Siap Guna Ada apa jualan-jualan gini Saya sedang melatih diri menempa diri Maaf pak bagi saya yang terpenting bukan barang ini laku, tetapi satu menjadi amal soleh, hmm, dua cita baik, insya Allah tidak mengenali cik Yang ketiga, saya bisa semakin meningkatkan kualitas. Dan yang keempat adalah silaturahmi. Luar biasa kalau bapak nggak beli bagaimana? Tidak apa-apa pak. Yang penting saya sudah bisa melakukan yang terbaik untuk bapak. Karena keuntungan bagi saya bukan mendapatkan yang terbaik, tetapi melakukan yang terbaik. Luar biasa ya, deh. Papa sangat tertarik dengan akhlak adik ini. Ini belum lulus pak, baru segini, apalagi sudah lulus. Waduh, ayang ah, betul deh. Adik sudah punya istri belum? Kebetulan ada lewat seorang putri di belakang. Oh, belum. berkali-kali geroin <laughs> Yang mendengar radio udah hafal betul. Nah, sini sekalian, jangan cederai orang-orang di sekitar kita. Satu musuh sudah cukup repot bagi kita. Kita tugasnya adalah terus membangun silaturahmi. Makin banyak orang yang sayang kepada kita, walaupun kita harus berkorban, tidak apa-apa. Tidak ada pengorbanan, melainkan untuk membangun silaturahmi ada pengorbanan? Tidak, melainkan investasi. Seperti saudara belajar jauh dari Salatiga, dari Jakarta, dari Surabaya, datang ke sini. Apakah saudara mengeluarkan uang? Mengeluarkan uang tidak? Tolong jawab santri, apakah saudara mengeluarkan uang? Apakah untuk biaya pendidikan ini pengeluaran? Apa semuanya? Jadi kalau saudara ngongkos ke sini memang keluar 20 ribu, 100 ribu memang keluar. Tapi itu tidak seperti membuang uang, itu memasukkan uang ke dalam sebuah tempat yang bisa melipat gandakan. Jadi jangan berat untuk ngongkos mencari ilmu tuh bukan keluar uang itu, itu masuk ke dalam sebuah bejana yang akan membuat kita bisa menghasilkan lagi rezeki. Tidak ada pengeluaran kalau niatnya ikhlas. Tidak ada pengeluaran. Semua adalah investasi. Aduh, ah, saya udah mati-matian nyari uang habis untuk ongkos. Ongkosnya untuk apa? Ya buat nyari ilmu. Loh, bukan uang itu keluar, bukan keluar. Itu malah dia siap menjadi modal. Memang kita punya uang untuk itu. Di antaranya untuk nyari ilmu. Harus jelas persepsi Jangan sayang uang dipakai. Sedekah jangan sayang uang dipakai. Menuntut Oleh karena itulah kita harus orientasinya bukan mendapat tapi manfaat. Bagaimana kita bisa manfaat kalau tidak mendapat? Memang tujuannya mendapat untuk manfaat. Kita cari ilmu supaya bisa mengajarkan. Kita cari rezeki supaya bisa memberi. Kalau kita pikirannya sudah manfaat, kita jadi kaya. Karena orang kaya itu senangnya memberi Orang miskin senangnya meminta, berharap Kaya tidak selalu identik kaya harta Memberi senyuman dibanding memintanya Hei eh, senyum dong, senyum Susah senyumnya Tapi kalau kita memberi Coba orang minta senyum Pasti nggak senyum Senyum dong Enggak, enggak senyum Senyum dong Enggak hmm, bisa <laughs> orang menuntut itu lebih cenderung monyong betul tidak? Eh, sini dong, kasih saya dong, bagi-bagi tuh rezekinya. Tapi kalau yang memberi, silakan. Ayo, ayo. Ibu silakan uh, anggurnya dimakan ya. Roti silakan. Ayo. Ibu-ibu yang pojok tuh santai silakan dibagikan bandrosnya. Ya, silakan silakan. Adik-adik silakan dilunasi ya cicilan-cicilannya hutang-hutang ayah ayah ayah silahkan tuh enak kalau <laughs> memberi itu ya hadirin sekalian lima hal ini merupakan inti yang keenam barulah uang jadi uang itu nomor enam lima ini kalau lima ini dapat yang keenam datang